Kewajiban untuk takut berbuat syirik. Jemaah sekalian, ini adalah salah satu pembahasan yang sangat penting yang sangat penting sekali dalam perkara tauhid. Pada bab yang sebelumnya telah kita pelajari bahawa tauhid adalah kewajiban yang terbesar. Karena tauhid Itulah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah yang dimaksudkan di sini adalah memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Tidak sedikit pun mempersembahkan ibadah kepada selain Allah bahkan wajib mengingkari atau menyalahkan semua persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau segala bentuk ibadah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan tauhid. Maka telah kita pahami bersama tauhid adalah kewajiban terbesar. Sebaliknya perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang terbesar. Karena syirik lawan daripada tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah berarti nggak berbuat syirik. Sebaliknya orang yang menyekutukan Allah atau berbuat syirik, maka berarti dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran agama yang terpenting, kewajiban kita terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan syirik. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Sulaiman menyebutkan beberapa dalil yang menjelaskan kepada kita tentang bahaya kesyirikan. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya. Dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat ke-48 dan juga disebutkan pada ayat ke-116. Baik. Inilah dalil yang pertama jemaah sekalian. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang bahaya syirik. bahwa syirik adalah dosa yang tidak akan Allah ampuni. Maksudnya apabila seseorang melakukan syirik kemudian dia mati sebelum bertobat. Adapun kalau dia bertobat kepada Allah, dia sudah sampai murtad sekalipun, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka Allah Maha penerima taubat, Maha pengasih lagi Maha penyayang. Allah akan mengampuninya. Tetapi kalau dia tidak taubat sampai mati, maka dosanya tidak mungkin Allah ampuni, dosa kesyirikan tidak akan Allah ampuni. Walaupun kesyirikan itu sudah dia lakukan dalam waktu yang cukup lama, sudah lewat waktunya cukup lama. Misalkan dia lakukan mungkin 40 tahun yang lalu, dia menyekutukan Allah. Tetapi dia belum pernah bertobat. Sejak dia menyekutukan Allah, dia belum pernah bertobat dari dosanya tersebut maka apabila dia mati Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosanya sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam ayat ini maka dari sini dapat kita pahami betapa besar kemurkaan Allah terhadap orang yang melakukan dosa syirik ini sampai-sampai Allah tidak akan mengampuninya adapun dosa selain daripada kesyirikan maka kata Allah wa ma duna dzalika liman Allah mengampuni dosa selain daripada syirik, maksudnya yang lebih ringan daripada syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Apa selain daripada syirik jamaah sekalian? Semuanya, selain daripada syirik dan kufur. Contohnya korupsi. Korupsi yang hari ini orang menganggap dosa yang sangat besar. Walaupun bagi sebagian orang itu biasa-biasa saja. Bagi sebagian orang, kalau nggak korupsi, berarti justru dipertanyakan bahkan seringkali dicap sebagai orang munafik, nggak ikut korupsi, naudzubillah. Itu betul dosa besar. Itu adalah dosa besar walaupun bagi sebagian orang biasa-biasa saja, tapi harus kita pahami jamaah sekalian. Kalau seseorang mati sebelum taubat dari dosa korupsi, masih mungkin Allah ampuni. Masih mungkin. Beda dengan syirik. Nggak mungkin Allah ampuni sama sekali. Sebagaimana dalam ayat ini. Bahkan membunuh sekalipun Mengambil harta orang. Merampas, mencuri. Demikian pula dosa riba. Ini semuanya dosa-dosa besar. Walaupun demikian, masih mungkin mendapatkan ampunan. Karena Allah mengatakan, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ Allah mengampuni dosa yang lebih ringan daripada syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Artinya dari sini juga dapat kita pahami, orang yang menyekutukan Allah, walaupun dia tidak korupsi, dia tidak membunuh, atau dia tidak berzina, dia tidak makan riba, dia tidak mengambil harta orang, dia lebih buruk. Dia lebih buruk di sisi Allah dibanding orang yang melakukan semua dosa tersebut. Ini perkara agama yang sangat penting yang perlu kita pahami. Mungkin saja di mata orang dia menyekutukan Allah, tapi dia baik sama orang. Dia nggak pernah korupsi, dia nggak pernah mencuri, dia nggak pernah berzina, sehingga di mata orang dia baik. Tetapi jemaah sekalian di mata Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang paling buruk. Dia adalah orang yang paling Allah murkai. Karena Allah mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosanya, yaitu dosa kesyirikan apabila dia mati sebelum bertobat. Adapun dosa selain kesyirikan masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Karena Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dan Allah mengampuni dosa selain daripada kesyirikan bagi siapa? liman yasha bagi yang Allah kehendaki. Artinya, bagi siapa yang Allah kehendaki diampuni, maka diampuni. Bagi yang tidak dikehendaki, maka tidak diampuni. Berarti harus diazab. Namun kalau dia diazab, dia dimasukkan ke dalam neraka, azabnya tidak kekal. Beda dengan orang yang melakukan syirik. dia tidak diampuni dosanya, sudah pasti masuk neraka dan dia kekal di neraka untuk selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu nar wa ma lidh min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada bagi orang-orang zolim tersebut seorang penolong pun. Enggak ada yang bisa menolong. Artinya, enggak ada satupun yang bisa memberikan syafaat. Jadi, hilang harapan mendapatkan ampunan dan tidak ada harapan sama sekali untuk mendapatkan syafaat. Adapun orang yang melakukan dosa-dosa besar selain daripada kesyirikan dan kekufuran, pertama masih mungkin diampuni, Kalaupun tidak diampuni, kemudian dimasukkan ke dalam neraka, masih ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Dan syafaat itu bisa menjadi sebab dia nggak jadi masuk neraka. Seharusnya dia masuk neraka, dengan syafaat nggak jadi masuk neraka. Atau bisa jadi dia sudah masuk neraka, seharusnya dia tinggal lebih lama, maka dengan syafaat dia keluar lebih cepat. Jadi itulah keutamaannya orang yang bertauhid walaupun dia melakukan banyak dosa-dosa. Walaupun sekali lagi jangan dipahami itu berarti anjuran atau boleh saja dia melakukan dosa-dosa. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Enggak seperti itu tentunya dipahami. Hanya saja memang kenyataannya demikian. Siapa yang tidak menyekutukan Allah, dosa sebanyak dan sebesar apapun, pertama masih ada harapan diampuni oleh Allah, yang kedua kalaupun tidak diampuni masih mungkin dapat syafaat, Bahkan kalau kalau sudah dimasukkan ke dalam neraka sekalipun, maka dia akan keluar lagi. Lalu dimasukkan ke dalam surga setelah dosa-dosanya dibalas di neraka. Apakah setelah azabnya selesai atau dia mendapatkan syafaat walaupun azabnya itu belum dia jalani semuanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafaatku itu di antaranya yang akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata beliau, syafaatku adalah untuk para pelaku dosa besar selain daripada kesyirikan dari kalangan umatku. Iya. Tapi ini kalimat umum ya. Jangan dipahami saya pasti dapat syafaat tidak. Jangan dipahami seperti itu. Kita nggak bisa memastikan. Ini hanya kalimat umum. Umat Nabi Muhammad SAW itu kan banyak. Nggak semua dapat syafaat. Karena syafaat itu apabila Allah juga menghendaki. Apabila Allah menghendaki. Kalau Allah nggak menghendaki, maka tidak akan dapat syafaat. Jadi, itu kalimat umum, nggak bisa kita mengatakan saya pasti dapat syafaat. Oleh karena itu, di sini bukan maksudnya boleh kita melakukan dosa-dosa besar, yang penting tidak berbuat syirik, bukan itu yang dimaksudkan. Melainkan sekedar penjelasan bahwa dosa besar apapun maka syirik lebih besar. Baik. Jamaah sekalian, dalil yang berikutnya Syekh menyebutkan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu doa beliau yang Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Jemaah sekalian, ini adalah doa yang sangat agung. Doa seorang nabi. Doa yang menggambarkan beliau takut terjerumus dalam doa uh, dalam perkara yang beliau minta perlindungan kepada Allah darinya, yaitu syirik. Yaitu syirik. Menyembah selain Allah. Ini seorang nabi. Beliau berdoa kepada Allah, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung. Seorang nabi tapi takut. Tentunya kita yang lebih pantas untuk takut. Jangan sekali-kali kita merasa saya sudah beriman, saya nggak mungkin menyekutukan Allah. Ini sudah zaman modern, nggak mungkin saya berbuat syirik. Jangan sekali-kali kita merasa seperti itu. Itu namanya orang yang tertipu oleh syaitan. Kalau seorang nabi saja takut, tentu kita harus lebih takut. Sampai-sampai dikatakan para ulama, "Faman ya'manul bala ba'da Ibrahim." Siapa lagi yang pantas merasa aman dari terjerumus dalam dosa kesyirikan setelah Nabi Ibrahim saja merasa tidak aman, merasa takut. Jadi ini kewajiban, kewajiban bagi setiap hamba untuk takut terjerumus dalam kesyirikan. Kemudian kewajiban itu di mana terlihat kita melaksanakannya yaitu kita berhati-hati. Jangan sampai melakukan amalan ternyata kesyirikan atau amalan yang menjerumuskan kita pada kesyirikan. Dan juga kita punya semangat untuk mempelajari tauhid. Ini bukti. Kalau kita takut terjerumus dalam dosa syirik, mestinya kita punya semangat untuk mempelajari tauhid. Karena dengan mengetahui tauhid, kita akan dapat melindunginya dari berbagai macam noda-noda kesyirikan dan kotoran-kotoran kekufuran. Baik. Kemudian yang berikutnya, beliau menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tabrani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala riya' yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka Nabi SAW ditanya, apa itu syirik kecil? Kata beliau, itulah riya. Apa itu riya jemaah sekalian? Orang yang beribadah dengan maksud untuk diperlihatkan kepada orang lain agar dia mendapatkan pujian. Itu termasuk kategori syirik kecil. Ya, Insya Allah Ta'ala akan datang nanti bab secara khusus yang akan mengupas tentang seluk-beluk riak. Karena riak juga ada yang termasuk kategori syirik besar. Iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sadatul Aulia, pemimpin para wali. Siapa pemimpin para wali jamaah sekalian? Para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi wali yang lebih tinggi daripada mereka mereka adalah wali-wali Allah yang sudah dijamin masuk surga. Beda dengan wali pada generasi setelah mereka. Belum ada jaminan masuk surga. Kecuali beberapa orang tabi'in seperti Uwais Al-Qarni, ada dalilnya. Beliau termasuk penghuni surga. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan sifat-sifat penghuni surga pada dirinya. Apalagi generasi setelahnya, Sampai generasi kita ini, tidak ada seorang wali pun yang dijamin masuk surga. Kecuali para sahabat. Dijamin. Dijamin dengan apa? Dengan, maksudnya kita ketahui mereka dijamin dengan apa? Dengan dalil. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Contohnya, Nabi SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Disebutkan sampai 10 orang sahabat. Itu satu dalil. Dan ada juga dalil-dalil yang lain yang intinya seluruh sahabat dijamin masuk surga. Mereka itu adalah sadatul aulia, pemimpin para wali. Pemimpin para wali. Makanya aneh kalau ada yang menganggap saya punya wali yang tertinggi, lebih tinggi dari semua sahabat. Itu aneh. Padahal walinya nggak ada jaminan masuk surga, nggak ada dalil nggak ada ayat Al-Quran, nggak ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan yang dia anggap wali itu pasti masuk surga. Kalau sahabat sudah dijamin, sudah dijamin dalam Al-Quran dan Sunnah mereka masuk surga. Makanya ulama mengatakan sadatul aulia, pemimpin para wali itu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Artinya jemaah sekalian, pemimpin-pemimpin para wali ini yang dibina langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau masih khawatir. Jangan sampai mereka terjerumus dalam syirik. Tentunya kita yang lebih pantas untuk takut. Kita yang lebih pantas untuk khawatir dengan kekurangan ilmu dan iman kita. Lebih pantas untuk takut terjerumus dalam syirik. Apabila para sahabat Nabi Muhammad SAW saja, beliau masih mengkhawatirkan mereka terjerumus dalam kesyirikan. Makanya orang yang tidak takut berbuat syirik atau tidak takut terjerumus syirik termasuk orang yang ditipu oleh syaitan. Baik. Kemudian beliau sebutkan hadis yang berikutnya diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar." Barang siapa mati dalam keadaan dia menyembah selain Allah, pasti masuk neraka. Itu sudah jaminan. Naudzubillah, jaminan masuk neraka. Barang siapa mati dalam keadaan dia menyembah selain Allah, maka dia pasti masuk neraka. Adapun dalam riwayat Muslim, hadis yang berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man Allah wa huwa la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk surga. Hanya saja jemaah sekalian, orang yang masuk surga ini ada yang masuk secara langsung, ada yang tidak langsung. Kalau dia menjauhi dosa syirik dan semua dosa selain daripada kesyirikan, maka insya Allah dia akan masuk surga langsung. Tetapi kalau dia hanya menjauhi dosa syirik, dan tidak menjauhi dosa-dosa yang lain, yaitu selain daripada kesyirikan dan kekufuran, maka dia masih terancam untuk masuk neraka. Apabila Allah menghendaki, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, di awal. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi SAW, وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ Dan barang siapa berjumpa dengan Allah, dalam keadaan dia menyekutukan Allah, maka dia pasti masuk neraka. Jadi jamaah sekalian, tidak ada harapan mendapatkan ampunan, tidak pula syafaat, tidak pula keluar dari neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Maka kesimpulannya jamaah sekalian, tauhid adalah kewajiban terbesar. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah adalah kewajiban kita yang terbesar di muka bumi ini. Sebaliknya lawan daripada tauhid yaitu syirik. Menyekutukan Allah, beribadah kepada selainnya, mempersembahkan ibadah kepada selainnya. Atau meyakini ada sesembahan yang lain yang boleh disembah selain Allah. Itulah dosa terbesar. Kalau kita takut berbuat zina, kalau kita takut mencuri, kalau kita takut menyakiti hati orang, kalau kita takut membunuh, kalau kita takut korupsi, mestinya kita lebih takut berbuat syirik. Karena semua dosa-dosa itu masih mungkin diampuni. Walaupun seorang mati belum taubat. Masih mungkin dapat ampunan. Kalaupun nggak diampuni, dia masuk neraka, nggak kekal di dalam neraka. Beda dengan syirik. Kalau dia nggak taubat, nggak diampuni, dan pasti kekal di neraka, pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Maka syirik adalah dosa yang harus lebih kita waspadai dan lebih kita takutkan. Orang yang takut berbuat dosa-dosa, kemudian dia nggak takut berbuat syirik, termasuk orang yang tertipu oleh syaitan. Baik. Jamaah sekalian, alhamdulillah inilah penjelasan tentang kewajiban takut terjerumus di dalam kesyirikan. Sampai di sini mungkin ada tanya jawab, saya persilahkan. Saya sangat tertarik dengan ceramah hari ini. Yang saya tanyakan cuma sesuatu yang mendasar. Kita mungkin dulu-dulu pernah itu berbuat syirik. Saya tidak tahu sadar atau tidak sadar karena ada syirik besar, syirik kecil itu mungkin setiap orang mungkin pernah mengalami. Cuma masalahnya kan kita tidak tahu bagaimana caranya saat ini untuk kita bertobat itu, Ustaz. Itu saja. Terima kasih. Baik. Cara bertobat dari kesyirikan sama saja dengan cara bertobat dari semua perbuatan dosa. Yaitu dengan memenuhi syarat tobat. Apa saja syarat tobat? Yang pertama ikhlas karena Allah. Kita bertobat karena Allah semata. Yang kedua menyesali perbuatan dosa tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taubatun nadam." Hakikat tobat itu adalah penyesalan. Yang ketiga, segera meninggalkannya, jangan lagi melakukannya. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang. Kalau seseorang masih punya niat untuk melakukannya lagi di masa yang akan datang, maka itu tobat yang tidak jujur. Tobat yang tidak akan diterima. Kemudian yang kelima, bertobat pada waktunya. Maksudnya sebelum habis waktu. Kapan habis waktunya? Yaitu sebelum matahari terbit dari arah barat atau sebelum kematian datang menjemput kita. Kalau malaikat maut sudah datang menjemput kita, sudah terlambat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Tidaklah taubat itu akan diberikan kepada orang-orang yang mengamalkan kejelekan sampai ketika kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, barulah dia mengatakan, "Saya taubat sekarang." Percuma, sudah terlambat. Sementara kita tidak tahu kapan kita berpisah dengan kehidupan dunia ini, oleh karena itu harus segera kita bertobat. Kemudian yang keenam, apabila dosa itu ini tidak tidak ada hubungan dengan syirik, hanya kalau dosa itu uh, terkait dengan hak orang lain yang kita zolimi, maka harus minta pemaafan. Misalkan hartanya pernah kita ambil, harus kita kembalikan atau minta pemaafan, minta penghalalan. Kalau tidak, maka urusannya panjang sampai di akhirat. Ya. Termasuk kita menghina orang. Ini harus minta maaf. Sebelum sebelum kita minta maaf, Allah nggak akan ampuni. Kecuali menggibah. Menggibah itu ada perinciannya. Kalau orang tak, orang itu tahu kita gibahi, harus kita minta maaf. Tapi kalau dia tidak tahu, tidak perlu kita minta maaf, cukup kita doakan dia. Itu kalau gibah. Jadi itulah enam syarat taubat. Namun yang terkait dengan kesyirikan adalah lima yang pertama. Barangkali demikian Pak, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, bagaimana dengan orang yang dia menyembah Allah, tapi dia berbuat syirik tanpa dia sadari, seperti seperti pergi ke dukun atau sajen gitu? Gimana? Apakah dia tidak dimaafkan juga? karena dia tidak sadar saya tidak mungkin bertobat gitu. Baik. Orang yang tidak sadar terjerumus dalam kesyirikan ada dua keadaan. Yang pertama, dia tidak tahu itu syirik disebabkan dia enggak mau belajar agama. Padahal dia sudah tahu. Belajar agama itu adalah kewajiban. Dan juga dia tahu ada orang-orang yang bisa mengajarkannya. Maka dengan sebab itu dia tidak tahu kesyirikan. Sebab dia sendiri nggak mau belajar. Kemudian dia terjerumus dalam kesyirikan. Maka dia dapat dua dosa. Dosa nggak mau belajar dan dosa kesyirikan itu sendiri. Ya, makanya salah besar kalau ada yang mengatakan lebih baik nggak banyak tahu supaya nggak banyak dosa. Kalau banyak tahu kemudian melanggar maka dosa jadi banyak. Justru dapat dua kali dosanya. Dosa nggak mau tahu dan dosa itu sendiri. Nah ini, ini kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, dia sudah belajar, dia sudah berusaha. Cuman pelajarannya belum sampai ke situ. Sehingga dia terjerumus dalam kesyirikan. Maka orang seperti ini juga ada dua keadaan. Yang pertama dia sudah diingatkan, sudah dinasihati, dia sudah paham itu adalah syirik. Tapi masih dia lakukan, tentu dia tetap dihukumi sebagai orang musyrik. Tapi yang kedua, nggak ada pernah orang yang mengingatkannya. Maka siapa yang nggak mengingatkan dia sudah tahu dia kena dosa. Iya. Yang kedua nggak ada yang mengingatkannya dan dia juga berusaha belajar. Cuman ilmunya belum sampai di situ. Maka yang seperti ini mudah-mudahan termasuk orang yang diampuni oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasul. Maksudnya, orang itu dia tidak akan diazab karena melakukan dosa yang dia belum tahu itu dosa. Karena rasul belum diutus kepadanya atau ajaran rasul belum sampai kepadanya. Jadi, demikian perincian yang disebutkan para ulama wallahu alam. Ya yang lainnya barangkali ada yang mau dipertanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Masih atas kesempatan yang dikasihkan Saya mau bertanya gini Ustaz Jadi di satu daerah di Jawa Tengah gitu ya, Di Kudus Di Kudus itu sampai sekarang itu Orang itu masih mengkultuskan ini sapi. Jadi kalau di Kudus itu nggak ada soto sapi nggak ada, adanya soto kerbau. Bahkan kalau korban pun mereka korbannya kerbau nggak pernah sapi. Nah yang seperti ini apa termasuk dalam kategori sirik? Kemudian yang yang kedua, saya pernah dengar ada orang berdoa itu bukan langsung ke Rasulullah atau ke Allah langsung, tapi melalui eh, satu tokoh yang disebut di doa itu. Nah seperti itu termasuk sirik atau tidak? Terima kasih. Baik mengkultuskan sapi pertama itu termasuk mengada-ada di dalam agama. Yang kedua, itu termasuk kategori tasyabuh terhadap orang-orang Hindu. Menyerupai mereka. Ya. Saya nggak tahu kalau Hindu di Indonesia, kalau di India itu sudah jelas. Ya. Mereka mengkultuskan sapi. Ya. Maka itu adalah bentuk tasyabbuh, menyerupai mereka. Dan dalam syariat Islam, kita dilarang menyerupai dalam bentuk apapun, apabila itu ciri khas mereka, ciri khas mereka. Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau mereka kemudian ada memiliki keyakinan apabila sapi ini disembelih akan mendatangkan kemudaratan bagi mereka, maka itulah syirik. Maka itulah syirik. Tapi kalau mereka tidak memiliki keyakinan seperti itu, misalkan mereka hanya meyakini sapi ini uh, apa namanya hewan yang haram dibunuh misalkan, seperti kucing haram disembeli untuk dimakan, maka ini termasuk mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu pun bisa sampai kesyirikan. Kalau mereka tahu itu halal. Itu Allah halalkan. Bahkan sapi termasuk hewan yang Allah uh, syariatkan untuk berkorban dan juga uh, untuk dikeluarkan sebagai zakat. Iya. Yeah. Jadi dalam syariat itu dihalalkan. Kalau mereka sudah tahu itu halal, kemudian mereka nyatakan haram, ah, itu termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Kalau kita berani menghalalkan sesuatu yang haram, atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal, berarti kita telah menyamakan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi, demikian. Kalau ada keyak, disertai dengan keyakinan-keyakinan seperti itu, seperti kalau mereka sembelih, mereka takut akan tertimpa mudarat, maka ini tidak eh, apa ini termasuk kesyirikan. Tidak diragukan lagi itu termasuk kesyirikan. Karena yang bisa memberikan manfaat dan yang bisa menimpakan mudarat hanya Allah tabaraka wa taala. Iya. Barangkali demikian wallahu alam. Kemudian yang kedua terkait berdoa kepada selain Allah dijadikan sebagai perantara. Ulama seluruhnya sepakat sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab fikih man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an barang siapa menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara kemudian dia berdoa kepada para perantara tersebut atau minta syafaat kepada mereka atau bertawakal kepada mereka, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Makanya aneh. Kalau ada orang yang dianggap ulama, dianggap kiai, dianggap ustadz, kemudian malah mengajarkan yang seperti ini. Lalu mereka sebut dengan tawasul. Itu bukan tawasul yang benar. Itu bukan tawasul yang benar. Tawasul yang benar bukan seperti itu. Itu namanya syirik. Tawasul yang syirik. Jadi tawasul itu ada dua macam. Tawasul yang benar dan tawasul yang syirik. Itu termasuk kategori tawasul yang syirik. Kenapa jemaah sekalian? Karena doa itu ibadah yang namanya ibadah harus langsung kepada Allah. Jangan seperti orang-orang Nasrani. Beribadah melalui Nabi Isa alaihissalam. Jangan seperti kaum musyrikin jahiliyah dahulu. Pada hakikatnya kaum musyrikin jahiliyah dahulu, mereka menyembah berhala cuman sebagai perantara kepada Allah. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an tentang ucapan mereka, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi kami tidak menyembah berhala-berhala kami ini atau Tuhan-Tuhan kami ini kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi tujuannya kepada Allah. Tuhan-Tuhan selain Allah itu mereka cuma jadikan sebagai perantara saja. Ya. Jadi doa itu adalah ibadah. Yang namanya ibadah tidak boleh dipersembahkan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah menegaskan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Rabbmu berfirman berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina cobalah perhatikan ayat ini jemaah sekalian tegas Allah mengatakan berdoalah kepadaku Tidak ada satu ayat pun Allah mengatakan berdoalah kepada Nabi. Karena dia dekat denganku. Nanti dia akan teruskan doa kalian kepadaku. Enggak ada. Atau berdoalah kepada para wali. Atau bahkan kepada pemimpin para wali yaitu para sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Tidak ada. Demikian pula Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW semasa hidup beliau tidak pernah berpesan kepada para sahabat kalau aku mati datanglah di kuburanku atau berdoalah kepadaku nanti aku teruskan doa kalian kepada Allah. Tidak pernah. Tidak ada dalam hadis sahih, tidak hadis yang hasan, tidak hadis yang lemah, hadis palsu sekalipun nggak ada. Iya. Nggak ada. Beliau pernah berpesan demikian. Apa yang beliau pesankan? Idza sa'alta alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anak, kalau kamu mau minta sesuatu minta kepada Allah. Kalau kamu mau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satupun riwayat yang sahih sahabat pernah berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semasa hidup beliau, tidak pula sepeninggal beliau. Malah yang terjadi uh, pernah terjadi kekeringan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian para sahabat datang kepada Eh, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al Abbas. Al Abbas bin Abdul Muttalib. Minta didoakan oleh beliau. Kenapa mereka nggak datang ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Rasul sudah jelas lebih mulia daripada pamannya. Tapi mereka datang kepada pamannya. Kenapa dia mas kalian? Karena pamannya masih hidup. Itulah salah satu dari tiga macam tawasul yang benar. Yaitu kita datang kepada orang soleh yang masih hidup, kemudian minta didoakan. Itu yang dilakukan para sahabat. Demikian pula semasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Bukan mereka berdoa dari rumah, Ya Rasulullah teruskan doaku kepada Allah, Ya Rasulullah kabulkanlah permohonanku. Tidak. Mereka datang ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung, kemudian minta didoakan. Itu namanya tawasul. Ya. Bukan beliau sudah meninggal, kemudian kita datang di kuburnya, atau kita berdoa kepada beliau, itu bukan tawasul yang benar. Jadi ulama seluruhnya sepakat itu kesyirikan, tidak ada perbedaan pendapat. Ulama dari seluruh mazhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Makanya kalau ada yang dianggap ulama kemudian mengajarkan yang seperti itu, maka perlu dipertanyakan keulamaannya tersebut. Iya. Yeah. Barangkali demikian, wallahu alam. Yang lainnya. Silakan Pak. kait dengan pertanyaan beliau itu ada semacam bid'ah tapi bid'ah dolala sama bid'ah hasanah. Memang apa betul begitu ada bid'ah dolala sama bid'ah hasanah. Baik. Sehingga itu bisa terjadi suatu perbedaan pendapat. Ya. Terima kasih. Ya. Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber kita dalam beragama yang diwariskan oleh Nabi SAW kepada kita maka tidak sedikit pun kita akan dapati adanya kebolehan melakukan bid'ah dan tidak ada juga istilah bid'ah hasanah. Ya, itu kalau kita kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Bahkan orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah sebetulnya perlu hati-hati Jangan sampai dia termasuk orang-orang yang lancang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau sudah menegaskan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap bid'ah itu sesat, dolalah dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Nabi sudah berkata demikian, kalau kita kemudian mengatakan ada bid'ah yang baik, itu kan sama saja mengatakan, wahai Nabi, kamu salah. Ini mah ada bid'ah yang baik. Enggak semua yang sesat. Jadi itu ucapan yang sebetulnya berbahaya yang perlu kita hindari. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan semua bid'ah itu sesat. Kemudian perhatikanlah lanjutan hadis, setiap yang sesat tempatnya di neraka. Kalau kita mengatakan setiap bid apa namanya ada bid'ah yang hasanah ya ada bid'ah yang hasanah dan ada bid'ah yang sesat maka kalau begitu ada bid'ah yang di surga itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan demikian yang beliau katakan setiap yang sesat tempatnya itu di neraka iya jadi hati-hati kemudian jamaah sekalian tidak ada pula dari ucapan seorang sahabat dan seorang tabi'in serta imam yang empat mazhab yang mengatakan adanya bid'ah hasanah kecuali yang mereka maksudkan bid'ah dari makna bahasa. Ya. Tidak ada satupun yang memaksudkan bid'ah dari segi makna syariat. Saya berikan contoh. Ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan bid'ah itu ada dua bid'ah mahmudah dan bid'ah madhmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercelah. Kemudian beliau lanjutkan ucapannya. Yang mengikuti sunnah itulah yang terpuji. Yang tidak mengikuti sunnah itulah yang tercelah. Cuman orang yang mengatakan bidah hasanah mereka potong sampai di situ. Lanjutannya mereka nggak ambil. Iya. Jadi Maksud Imam Syafi'i rahimahullah adalah bid'ah dari sisi bahasa. Sisi bahasa itu maksudnya apa? Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Sama dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi atau nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Ini apa yang dimaksudkan jemaah sekalian? Solat tarawih berjamaah. Kenapa kita katakan itu bid'ah dari sisi bahasa, bukan dari sisi syariat? Karena sholat tarawih berjamaah itu sunnah, bukan bid'ah. Hanya saja Umar mengatakan itu bid'ah, karena di masa beliau itu baru pertama dikerjakan. Adapun di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dikerjakan, sedangkan Umar baru menjadi khalifah. Nah ini, jadi seluruh ucapan bid'ah yang dikatakan ulama maksudnya bid'ah dari sisi bahasa bukan dari sisi syariat. Adapun dari sisi syariat semuanya tercela, semuanya sesat yang mengucapkan adalah nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang bukan ulama, bukan sahabat, nabi yang sendiri langsung mengucapkan kullu bid'atin dolala. Setiap bid'ah itu sesat. Barangkali demikian, mungkin kita cukupkan sampai di sini.